الخامس الحج يكون الحج إلى بيت الله الحرام في مكة في مكة المكرمة haji ini dilaksanakan di لبيت الله الحرام di Makkah al ويجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر يملك وسيلة النقل أو أجرتها إلى البيت الحرام ويملك ما يكفيه من النفقة في ذهابه وإيابه على أن تكون هذه النفقة fadilatan angkuti mayya'uluhum dan diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal lagi mampu memiliki wasilah kendaraan atau ongkos untuk pergi ke Baitullahil Haram dan memiliki bekal yang cukup untuk pergi dan pulang dan hendaklah bekal ini cukup untuk dirinya sendiri dan juga bekal ini harus cukup untuk orang-orang yang ia tanggung wa an yakuna aminan ala nafsihi fi tariqih dan hendaklah ia menjamin keamanan untuk dirinya di jalannya nanti tatkala pergi ke Baitullah wa aminan ala may ya'uluhum athna'a ghiyabihi anhum dan hendaklah juga ia menjamin keamanan bagi keluarganya yang ia tinggalkan wa yajibul hajju marratan wahidatan fil umr liman istata'a ilaihi sabila dan haji ini diwajibkan hanya sekali seumur hidup bagi siapa yang mampu untuk pergi ke Baitullah Al-Haram. Wa yanbaghi liman arada al-hajja ay ila Allah dan hendaklah bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Litatahhir nafsahu min danasi dzunub agar ia mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran dosa فإذا بلغ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أدى شعائر الحج عبودية, عبودية وتعظيما لله maka ketika ia nanti telah sampai di Mekkah Al-Mukarramah dan sampai ke Masyair Al-Muqaddasah tempat-tempat dilaksanakannya ibadah haji maka ia pun melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk peribadatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna al-Ka'bata wa sa'iral masyair la tu'bad min dunillah. Dan hendaklah ia mengetahui bahwasanya Ka'bah dan semua tempat-tempat dilaksanakan ibadah, dilaksanakannya ibadah haji tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha la tanfa'u wa la tadur. Dan tempat-tempat itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudarat walau lam ya'murallah walau lam ya'murillahu bil الله ilaiha lamma sahha lil muslim ay yahujja ilaiha kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada seorang muslim untuk berhaji kepadanya maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk pergi haji kepadanya fil hajj yalbasul haju izaran waridaan abyadain dan di dalam ibadah haji ini seorang muslim berpakaian serba putih, pakaian atas dan bawah serba putih. Fayajtami'ul muslimuna fi min jami'i aqtaril ard fi makanin wahid. Dan semua kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru dunia berkumpul di tempat yang satu. Yalbasuna zayyan wahidan dan mereka memakai baju yang sama. Wa ya'buduna rabban wahidan dan mereka pula menyembah Rabb yang satu la farqa baina ra'isin wa mar'us tidak ada perbedaan di sini antara orang yang memimpin dan rakyat yang dipimpin au ghaniyin au faqir dan tak ada pula perbedaan antara orang kaya dan orang miskin orang putih dan orang hitam au abiyad au aswad al kull khalqun lillahi wa ibaduhu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya La fadla li muslimin ala ghairihi illa bittaqwa wal amali salih. Tidak ada yang membedakan dan tidak ada yang membuat seorang muslim itu lebih dari saudaranya kecuali takwa dan amal-amal saleh. Fayahsulu lil muslimin at-ta'awun at-ta'aruf. Maka dalam ibadah haji ini terjadi di antara kaum muslimin at-ta'awun saling tolong menolong dan saling kenal. ويتذكرون يوم يبعثهم الله جميعا dan mereka mengingat bagaimana kelak mereka juga akan dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yahsyuruhum fi sa'idin wahid lil hisab dan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka di tempat yang satu untuk dihisab fayasta'idduna bi ta'atillahi ta'ala lima ba'dal maut maka mereka pun senantiasa mempersiapkan diri mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat al-arkan allati dzakarnaha min qabl hiya min al-ibadat fil Islam fa innaha laysat kullu al-ibadah. Dan kita telah sebutkan tadi rukun-rukun Islam. dan itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidaklah semua ibadah hanya pada rukun-rukun tersebut. Fal ibadatu fil islami asmal dan ibadah dalam Islam ini banyak banyak bentuknya idhiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-amali wal aqwali adh-dhahira wal batina dan ibadah itu adalah semua yang dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya dari baik dengan dari perbuatan atau perkataan secara zahir maupun batin. Fa amalin aw qawlin amiltahu aw qultahu mimma yuhibbuhu Allah wa yardah fa huwa ibadah. Maka setiap amalan, setiap perkataan yang engkau lakukan atau engkau katakan mimma yuhibbuhullah dan perkataan dan perbuatan itu dicintai oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya maka itu adalah ibadah bal kullu 'adatin hasanah amiltahu amiltaha bi niyyati taqarrub ila Allah fahiya ibadah bahkan setiap adat dan kebiasaan yang baik jika engkau lakukan dengan niat taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu juga termasuk ibadah mu'asharatuka al-hasanah li abik wa ahlik wa zawjik wa uladik wa jiranik idza qasadta biha wajhallah fahiya pergaulanmu yang baik terhadap ayahmu keluargamu istrimu anak-anakmu tetanggamu jika engkau maksudkan itu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala maka itu juga termasuk ibadah